semuanya yang ikut Fasul Masail, nopo boten? Fasul Masail nopo nambahi Masail? <laughs> Karena setahu saya itu Fasul Masail itu nambahi masalah. Karena yang harusnya terjawab gara-gara wong brengkel-brengkel itu jadi gak keterjawab. Nah, yang gak gampang jadi ini Mbah Kausar itu bahasa ya sebetulnya, tapi tua saya karena Neng Jazil itu pernah bahasa. sama saya. Eh, jadi buyut saya kandung namanya Maimunah. Maimunah itu bayunya Mbah Bedowi. Maimunah itu bayunya Mbah Bedowi. Terus ini Mbah Bedowi punya anak Mbah Hamid. Mbah Hamid punya putri Ning Jazil terus. Entah kenapa <laughs> tahu-tahu ikut Gus Kausar. <laughs> ya bagi saya itu agak merugikan karena saya harus manggil Mbah. <laughs> Harusnya saya itu nggak perlu takdim, andai kan beliau nggak dapat pernah Mbah loning Jazil harusnya tarung. Karena kenangan saya sama santri Peloso dulu itu saya sering makili Santi Anwar dulu yang makili masih Gus Virjon. Okay. Itu debat terus. Ternyata ya pernah bahasa ya. Jadi saya ini secara nasab sial pernah nom terus. Karena buyut saya itu putri sehingga apa ya cepat sampai generasi kelima keenam sementara Ning Jazil baru generasi ketiga. Dengan Ki Hamid Pasuruan juga sama kados yang kemarin saya ngisi di Pasuruan karena saya memang jarang mau diundang kecuali kriterianya itu pernah guru pernah dulur nah ini peloso yang dijual Gus Kausar <laughs> ternyata lagu nyatanya saya datang berarti lagu uh, eh, memang saya kalau di Lasem terkenal Bani Umar jadi buyut saya itu yang partai Bani Umar sama dengan Kiai Hamid Pasuruan Hamid bin Abdul bin Umar kalau bahasa itu Fatima binti Idris bin Umar nah, Yai Umar itu dapat Mbah Maimunah itu Mbak Yunya Mbah Dowi tapi ini karena urusan ilmu ya kadang Mbah juga harus dilawan <laughs> karena dalam ilmu itu semuanya fair kita tahu semua Jamul Jawama itu dikarang oleh bapak dan anak ya biasa saja kalau Imam Taqiyuddin Asubki ya dikritik biasa mengkritik ya biasa normal saja karena ilmu itu siapa saja boleh gugat, tapi tetap mal adab. Karena kalau ilmu nggak dikontrol itu bahaya betul. Wajah-wajah gini kan nggak wajah Nabi kan? Nggak akan. Nabi nggak akan karena sudah ditutup. Wajah wali juga jauh. Jauh. Jadi kemungkinannya itu wajah mutaan ditun, sing mempersulit situasi. situasi. <laughs> Sama tidak usah tersinggung karena ini fakta biasa saja. Biasa saya punya pengalaman basul masail itu banyak dan berakhir dengan rata-rata maukuf Orang brengkel itu macam-macam. Kalau orang Madura karena hamiahnya. Dan itu bagus. Wong ndak hamiah jal jahiliyah. Saya punya sekian contoh perdebatan. Mungkin bisa ditiru dalam basul masail. Dan saya yang saya ceritakan di sini itu nggak tanggung-tanggung logika yang dibangun Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu di atas muharrir, di atas musahih. <laughs> Tapi langsung Allah Subhanahu itu kalau sampean bantah neraka selawas lawas <laughs> Yaitu masyur dalam kitab Khilyatil Aulia dan beberapa kitab diceritakan kalau di Khilyatil Aulia itu ikut tarjamahnya Ka'bul Ahbar atau Wahab bin Munabbih kita tahu kitab khilya itu induannya kitab Ihya fi kibil akhyar. Jadi Ihya itu ngindup sekian kitab, kalau tasawuf ngindup kutil kulub karangannya Abu Talib Al-Makki, kalau fi kibil akhyar nginduk kitab Khilyatul awliya karangannya Abu Nu'em Al-Asfihani. Dan kitab itu memang harus nginduk supaya mutabik bukan mubtadik Makanya saya senang kayak Gus tadi Kausar bilang abah saya baca begini memang harus begitu kalau dia baca sendiri saya tidak percaya. <laughs> dia harus ngomong gitu. Kalau tidak saya tidak percaya. Dan bagus begitu. Termasuk yang saya kenang tadi beliau baca takihi al harro al harro sangking panas. Karena keyakinan saya memang al harro itu mansubun binas il khofit. Eh anil hari terus hanya dibuang tahu-tahu jadi nasab itu juga kasus sebetulnya itu. Ya pantas <laughs> agak lah ya lumayan lah gitu sudah bagus. Eh, begini, Suatu saat Nabi Ibrahim didatangi malaikat Israel, mau dimatikan, mau nyawanya mau diambil. Kata Ibrahim, kamu siapa saya Israel? Mau apa nyambut nyawa anda? Jawabnya Ibrahim, kamu tahu saya siapa? Saya ini Khalilur Rahman. Wahal ro'aita khalilan yumi itu khalilah. Masa kekasih bunuh yang dikasih? Ini nggak masuk akal. Ini mesti kamu salah. Israel kamu pasti salah. Ya mungkin saja karena nggak pernah ngaji di pelosok, malaikat Israel nggak pernah ngaji berat pelosok. Jadi mungkin salah. Nggak pernah ngaji ya, apalagi khataman. Kalau sampean khataman tidak pernah ngaji. <laughs> itu lebih buruk lagi, itu buruk sekali. Itu, itu buruk sekali. Itu menurut saya itu kredit itu bahaya itu. Nanti saat tes. Saya itu khatam ihya, setengah apel. Artinya kalau sampean macam-macam tak tes. Saya pernah khatam ihya, eh, pernah tak maknani sendiri, pernah tak maknani pakai ithaf. Terus ditambah khataman sama Mbah Kulon nih Gus Kausar. Jadi pengetahuan tentang ihya saya itu sempurna. Sangat mendalam. Sangat sangat sempurna berakhir di sini tadi itu. Tapi ketika Israel begitu kan bingung Israel. Jadi malaikat itu ya boleh bingung ya sebenarnya banyak malaikat bingung. Tidak ada manusia atau malaikat bingung juga juga banyak. Akhirnya Israel datang. Matur teng Allah, ini gimana ya Allah? Kata Khalilukar Rahman Ibrahim gini gini. Kata Allah, bilang saja begini. Wahal ra'aita habiban yakrahu ayalqa habibah. Mosok kekasih ketemu sing dikasih gak siap. Itu logika apa? Ini gue fasul masa bisa. Akhirnya Israel bilang, kata Allah begini logikanya Takbirnya begini kalau dalam pasal masalah ini. Wahal ra'aita habiban yakrohu ayyalqa habibah. Mosok kekasih nggak seneng kalau ketemu yang di kasih, Kalau nggak mau mati artinya nggak, siap ketemu yang di kasih. Oh iya iya siap. Putus pasal masail selesai. Bisa dijual itu hasilnya nanti karena sudah putus. Jadi memang fasul masail itu penting. Saya itu punya kitab banyak, termasuk kitab-kitab munakosyah yang dikarang ini karena temanya Imam Ghazali. Saya punya banyak kitab Imam Ghazali dan yang saya paling suka tentu kitab-kitab debat kayak Mustasfa, terus kitab-kitab Imla. Pokoknya kitab Imam Ghazali sing ndekne ngamuk. Karena kalau beliau pas wali kutub kita niru kok GR teman. Jadi saya niru yang pas beliau marah. Saya punya kitab yang mulai min awali hatta akhiri beliau marah terus namanya Al Imla fi Iskalatil Ihya. Eh itu memang beliau ngarang pas posisi marah, orang bully Ikhya, orang menyakiti Ikhya, orang nggak suka, terus beliau hater. menjawab itu. Ya yeah, hater lah kira-kira gitu. <laughs> ini gaul ini bahasa ini gaul. saya itu sebenarnya ya itu tadi, kalau saya boleh milik takdir, saya nggak seneng beliau menjadi bahasa ya Karena kalau neng jazil kan asli, nggak apa-apa saat azim Ini kan Ari. Iya iya iya. lah. Iya iya iya ya, Ari itu jadi tapi ya enggak apa-apa itu takdir sudah. Karena dikatakan ari itu min haitsu hukmud dunya. Tapi min haitsu hukmil mahfud sudah ditulis mulai dulu. Jadi ya sudah enggak apa-apa lah. Ini juga kawak sudah ditulis di lauh mahfud. Yang ngaji Gus dah dilasem, yang untung dia. yang panen kita. Iya, jadi sebenarnya yang ngaji sama Badawi itu Mbah Dah Gus Dah itu. Tapi Gusta agak jadi mantu Badawi yang panen ini dapat cucunya Badawi ini keajaiban. <laughs> jadi nggak ikut ngaji dapat panen. Panen. Ini agak masalah sebetulnya dalam hukum itu, tapi ya nggak apa-apa lah. Allah itu maha saatir rahmah. Jadi yang amal bahnya cucunya keba iya. kebagian. Sehingga kalau Gus Kausar gak pinter alfiah itu tak boleh betul. Dulu Mbah Jazuli terkenal dengan alfiahnya. Saya sering diceritain Mbah Mun Mbah Khim pamannya itu dulu ngaji di Lirboyo bareng Mbah Mun. Gara-gara kesemsem alfiahnya Gus Ali. Gus Ali itu bandar. Iya. Itu akhirnya Mbah Khim minta pindah ke Peloso karena ingin alfiahnya Mbah Jazuli. Akhirnya Mbah Khim yang pamannya Mbah Mun yang Kiai Pondok Mus itu mondoknya di Peloso. Gara-gara kesemsem alfiahnya ke Jazuli. Nanti kalau orang ngaji alfiah di pelosok berkurang itu pasti salahnya Gus Kausar. Yeah, yeah, yeah. Jadi dulu daya tarik alfiahnya Mbak Jazuli sampai orang sudah mondok Lirboyo itu pindah pelosok. Jangan sampai sampai anakku mondok Gus Kausar pindah. <laughs> Ini nanti bahaya itu. Saya sering ketemu beliau di Lasem, jadi saya akrab sekali karena beberapa kali. Kemarin Mbak Jamil juga di rumah saya, baru iya. kemarin tilik haji mertuanya ini, mertua juga buyut saya, mbah saya. Saya teruskan ya, logika ilmu itu memang harus dibangun. Kalau ndak habis Gitu. Karena sepinter-pinter sampeyan itu pasti tidak wali. Kalaupun wali itu wali yang boleh disaingi. Karena antar wali juga debat. Antar wali ya banyak yang nggak cocok. Dan itu nggak masalah. Saya berkali-kali bilang di mana-mana. Said Abdul Haddad itu masyur, orangnya sangat khusyuk, sangat hati-hati. Sehingga kalau beliau ada tamu ditanya, kamu ngaji sama siapa? Ngaji sama Gus Kausar misalnya. Pernah enggak gurumu itu nangis pas ngajar? Enggak pernah. Oh lereni, mati ini atas ya berarti. <laughs> Tapi kalau Abdul Hasan Asadili balikan, kamu ngaji sama siapa? Sama Gus Kausar. Pernah senyum enggak? Pernah tertawa enggak? Enggak pernah. Lereni, berarti wong raiso syukur katanya. <laughs> Jadi Abu Hasan Asadili itu seneng guru yang agak-agak uraan, yang sewantai, yang karena dianggap ekspresi apa? syukur. Kalau saya Abdul hatta gak suka seperti koyok seradi dosa ya guya ya. Ini dua kutub ya dua kutub besar dalam dalam tradisi wali. Dan itu nggak masalah. Saya punya kitab indukannya Imam Ghazali itu banyak, termasuk kitab Nihayatul Matlab fi Matlab, karangannya Imam Haromen. Itu yang direvisi Imam Ghazali sebagai muridnya juga banyak. Imam Malik mazhab yang direvisi Imam Syafi'i juga banyak. Imam Syafi'i yang direvisi Imam Ahmad ya banyak. Bahkan Imam Nawawi ketika ngarang Minhajut Talibin yang beliau memaklumatkan bahwa ini muhtasar dari Muharrar, itu beliau juga sering ngeritik kitab Muharrar, indukannya kitab Minhajut Talibin. Sehingga beliau ngintikan kultu al asoh kada, wal asoh kada. Tapi ya tadi kama dinu tudanu. Akhirnya Imam Nawawi ya nasibnya agak sial kitab Minhajut Talibin itu digubah oleh Zakaria Lansori namanya Manhajut Tulab itu ya akal-akalan toh Minhat sama Talibin yang satu pakai Masdar Minhat yang satu pakai jamak Mutakar Salim Talibin terus dirubah Zakaria Lansori jadi Manhajut Tulab itu kan akal-akalan toh Talibin kalau di akan taksir kan memang Tulab Talib kan boleh Tulab boleh Talibin dibully sama Zakaria Lansori. wa takfiri bidalik awla min takfiril asli kada wa kada Zakaria Ansori nasibnya baik karena setelah beliau sudah tidak ada orang alim. <laughs> Jadi tidak ada yang ngelawan kitabnya. Jadi sebenarnya kalau ada orang yang alim kayak beliau mungkin jadi bully juga berhubung nggak ada ya aman apa? Aman. Alfiah juga gitu, kurang terkenalnya Imam Sibaweh, presidennya ilmu nahu. Tapi Imam Ibnu Malik ya biasa bully. Kada watti solan akhtaru huiri ikhtaro infisolan Ya biasa saja beliau. Padahal maksudnya Huwairi itu Imam Sibawi. Biasa beliau bilang wa autu khafidin la fina ala dhamir khafdin laziman qad ju'ila laysa inti laziman. Ya biasa seperti itu. Jadi kalau menurut beliau maror tu bihi wa bi zaidin, tapi cara ya, orang lain maror tu bihi wa zaidin ya boleh. Wa autu khafidin la fina ala dhamir khafdin laziman qad ju'ila berarti maror tu bihi wa bi zaidin. Tapi cara Ibnu Malik boleh maror tubihi wa zaidin, tidak usah mengulang aljar huruf jar. Itu biasa dalam tradisi ilmu. Jadi senior digugat junior biasa. Tapi insya Allah bukan karena kayak Fasul Masail di sini itu pasti karena taanut itu tadi. Kita wis di pendapat kok kalah kan izin terus noise sawur awuran sidik. Lah nanti musokhai bendarani bijak muni maukuf. <laughs> Aslinya ya campur raiso nih bu. <laughs> Wes apa ya? Ya. ya. Karena saya jadi musokai berkali-kali jadi saya tahu bingung muni maukuf. Ya. <laughs> Dan ini ini tidak ngeritik, ini fakta. Jadi sama tidak usah tersinggung. Tersinggung malah beneran orang udang meneh. kalau kalau ini dudang mriki pun buatan pati ikhlas gara-gara sesok kalau teng Sedan tapi gara-gara jual nama Gus Kausar, waduh. Sekolah itu pengapesan, ya, pernah sebuah. Apalagi kemarin, ya sering lah saya ketemu beliau di Mbah Jamil. Kalau di sana menang saya karena saya Sohibul Bed. Pernah kolnya Mbah Hamid, mertua beliau yang isi saya. Beliau mustamek. ini takdir, ini takdir karma tadi. itu bisa diviralkan. Gus Bak ngaji Ikhya sama Gus Kausar. itu Alhamdulillah. Ya, ya, ya. Itu nggak tahu saya itu musibah apa rahmat. Tipis-tipis. Gak apa-apa lah, saya mati betul, saya mati. Santai mawon, ini urusan ilmu. Kenapa ilmu itu harus digugat? Karena selain masalah usuluddin, ya selain masalah usuluddin dan ya hal-hal yang mujma'aleh atau mutafak dalam fakih itu memang potensinya tidak. Asal yang gugat orang alim loh ya, jangan sekedar dosen, orang iso ngaji nah dosen. Maksudnya dosen tertentu raiso ngaji, oh, itu rai istihad, itu ngawur sini. Istihad itu harus ra alim. Alim itu apal Quran, apal ribuan hadis, apal kutubus sita, terus khatam ikhya. Maksudnya khatam dari awal ngaji sampai akhir. Ya? Ini khataman namanya bukan khatam ikhya. Wah itu jelas. Lo orang percaya tak tes. Iya. Ayo ini khataman apa khatam? Lo oh, langsung khataman. Ayo. <laughs> Ya, <laughs> tes betul. Saya sinau et, ya itu pernah ngaji sama Mbah Mun, pernah tak nih pakai pikiran saya sendiri. Terus tak ulang lagi tak nih pakai pikirannya Said Zabidi kitab Ithafin. Dan kita punya sanad dengan Ithaf itu dekat sekali. Ya sama saya jenengan sama. Karena misalnya saya Mbah Mun, Mbah Zubair, Kiai Fakih Mas Kumambang, Mbah Mahfud Termas, Kiai Mahfud, Kiai Abdullah, Kiai Abdul Manan. Abdul Manan yang mbahnya Mbah Mahfud itu mulazim sama Said Zabidi, Sohibul Ithaf namanya Said Murtado Azabidi. Jadi sanat kita dengan beliau itu dekat sekali. Ya itu saja misalnya. Ya sama lah sanat saya pelosolir boyo kan sama. Eh, sebagian tetap lewat Basim. Biasanya nak sanat jalan pintas ya lewat Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Yes. Tapi ku jazah amah. Sebetulnya keren sanat-sanat mulazamah yang ngaji min awali hatta akhiri. Kalau ketemu beliau kan musim haji, aja tukum, kobilna. <laughs> Serepet. Ya itu ya bagus lah untuk ijazah, tapi terus ngaji kita popo. Kadang memalukan gini, misalnya di pondok ngaji be Ustadz Iqbal Jurumiyah Imriti sama Ustadz Nasor Imriti. Bareng kenal Syekh Yasin bin mau mosok Jurumiyah ngaji be Syekh Yasin, nek nah, Syekh Yasin. Sana tem Jurumiyah kondi. kok Syekh Yasin? Kebayang nggak Syekh Yasin moco? Jurumiyah? Jurumiyah. Mereka apa yang aku muni sanate di neng Ustadz Iqbal. Islat Iqbal saiki alumni pondok ngojek. Sing muridnya dadi kia kiai. Yang muridnya dadi kiai kan izin nak sanate itu ustad Iqbal karena jadi ustad zaman di pondok pulang sudah ada jadi menurut saya itu keangkuhan harus kita sebut saya dulu ngajinya sama Ustad Iqbal meskipun sekarang sudah ada Ustad, tapi ngajinya sama Ustad Iqbal karena langsung bilang saya Yasin yang percaya siapa? kebayang nggak saya Yasin ngorek jurumia? nggak kebayang nggak saya Yasin Sesuai kamu ijazah mabadik fikih juga sama saya yasin. Sesuai primbon juga sama saya yasin. Boyo ya orang itu punya akhlak sidik lah. ijazah apa. ya, ya. Iya, pokoknya acaranya ruami ngono tok kenangan. Dikai imangan ngono tok Itu lebih buruk lagi. Nah ini bukan gojlok, ini ngamuk <laughs> jadi ini asli. Kalau gojlok masih baik. Jadi saya ingin sekali sanat itu terjaga. Kalau ngaji ya min awali hatta akhiri. Saya punya kitab karangannya Syekh Mahfud. Eh, sanat beliau. Al Mustafid lima alam minal asanid. Itu kalau cerita, cerita ketika ngaji sama Syekh Mbah Soleh Darat. Hadar tu indahu tafsirul jalalan marroten. Itu min awali hatta akhirihi. Ketika beliau cerita ngaji sama Syekh Abi Bakar Sato. Hador tu indahu eh, al-Bukhari min awali hatta akhirihi Terus wafatani babu kada wa kada. Ketik yang nggak ngaji juga dihitung. Terus yang ketika bab yang fatani itu saya ngaji lagi sama Syekh ini. Termasuk sama babahnya Habib Anis itu, namanya Muhammad bin Husain Al-Habsyi. E, karena sanat kita pasti ketemu semua di Sayyid Zaini apa? Tahlan. Jadi yang Solo itu Habib Anis kan Anis bin Alwi bin Ali yang punya sohib simtut apa Durer Ali ini bin Muhammad ya bin Husain nah itu juga mufti Syafi'iyah jadi insya Allah sanat seluruh Indonesia itu sama termasuk sebetulnya Muhammadiyah tapi Muhammadiyah kan terus man ba'dahu ini terus dia ngaji uh, do, uh, man setelah apa setelah siapa itu Eh, Mbah Dahlan dodak ngaji sebenarnya sanatnya sama dulu Mbah Dahlan itu yang ngajinya bareng Mbah Hasim yang Mbah Hasim lebih mulazamah ke Syekh Mahfud sing Mbah Dahlan lebih mulazamah ke Syekh Khotib Minang Kabul Syekh Khotib Minang Kabul terlalu modern beliau berafiliasi ke gerakan Muhammad Abduh jadi agak-agak sudah tahu gerakan Ikhwan sehingga Mbah Dahlan pulang ke Indonesia dengan gaya reformis yang Mbah Hashim tetap mengikuti tradisi salaf karena beliau e, lebih terbentuk oleh Syekh siapa? Mahfud. Kita tahu Syekh Mahfud itu adalah murid Syed Abi Bakar Sato. Abi Bakar Sato itu kalau Jawa itu kira-kira rujul lah. Itu yang barep namanya Umar Sato. Syed Umar Sato itu yang gurunya Mbah Mat, Mbahnya Mbah Mun. Mbah kandungnya Mbah Mun dari ibunya namanya Ahmad bin Su'aib. Itu dulu mondok di Mekah muridnya Syed Umar Sato dan itu beliau nggak pernah ngajar kitab besar nggak pernah ngajar ikhya atau kitab-kitab besar beliau mau ngajar kitab yang bisa dihafalkan jadi kalau muridnya nggak sanggup muhafadoh nggak mau ngaji beliau makanya kita ini wajib menghafalkan itu sebenarnya ya korban dari tadi <laughs> jadi muhafadoh itu bagian dari itu tapi ini korban baik tentu korban baik Cuma kritik saya pada pondok-pondok itu muhafadoh sekarang itu menjadi syarat kenaikan kelas. Dulu itu ndak muhafadah itu syarat menjadi orang alim. Sekarang enggak, enggak alim pun yang penting muhafadah. Akhirnya banyak yang ngapalannya alfiyah hafal tapi ra paham alfiyah, sing paham ora hafal. <laughs> Karena biasanya wong paham itu kan banyak analisis. <laughs> Iya, iya, iya, nah saya termasuk yang bejo ya paham ya hafal. Ini syukur. <laughs> tapi saya harus lebih syukur Gus Kausar. Karena tadi wis paham apa yang ngaji abe aku, jadi ini masih kalah saja. <laughs> Saksinya banyak lagi pas ngaji. Dulu Gus Kausar pas di dalamnya bangun bilang saya gini, Gus kalau pengen ngaji bejengan, ini mau sitok, ini pas aku ngaji dia ini wakil jadi. <laughs> jadi untung beliau di bangsa. Tapi tidak apa-apa, saya ikhlaskan tuh bahasa ya aman, aman. aman. <laughs> Ilmu itu harus dikritik. Sehingga dulu Ulama itu biasa tadi, saya contohkan dari Alfiah ya, karena ident, yang identik dengan Mbah Jazuli. Ibnu Malik itu muridnya Imam Sakhawi, beliau ahli kiro asabah. Imam Sakhawi itu muridnya Imam Satibi. Kita tahu Imam Satibi terkenal sekali dalam dunia sabah. Eh, kan Nawawi fil fikhi kira-kira. Karena yang bisa menerjemahkan sabah populer itu Imam siapa? Satibi, yang punya karangan Khirizul Amani. Saya pernah belajar kitabnya Hatam. Sehingga Ibnu Malik itu terbentuk oleh kiro asabah sehingga kalau beliau mengatakan finnazmi wan nasri sahihi musbata. Teori saya itu bisa dibuktikan baik dalam syair, maksudnya nazam di situ adalah syair, wan nasri sahih. Nasir sahih artinya qiraatu Abi Amrin. Karena kiro qiraatu Ibnu Amrin itu mengatakan wattaqwa alladzi tasaalu nabihi wal arhami. Kalau dibaca wal arhami artinya ada maktuf pada maktuf alih domir majrur min ghairi i'adatil jari yaitu wal arhami diatafkan pada bihi tanpa mengulang huruf jar tapi jumhur tentu lebih keren karena jumhur ngikuti kiro ahmasyurah halladhi tasa bi wal arhama. Jadi jumhur memang bacanya wal arhama diatafkan ke Allah, bukan diatafkan ke bihi. Ketika Ibnu Malik mengatakan finnasmi, saya tuh nggak pernah terencana mau ngomong ini gara-gara ini mau bully Gus Kausar ini tadi maksudnya mau beli tadi dulu guru-guru kita pindah pondok ke pelosok karena kepengen alfiahnya Mbah Jazuli itu harus terjadi lagi era cucu-cucunya jangan sebaliknya ya siap demo ya Kak wani nah santri pelosok mesti <laughs> walat nah ini ngeritik yang membangun jadi Ibnu Malik karena cucu murid sama Imam Satibi itu dia ahli kiro asap sehingga bacaan-bacaan di Sabah itu yang menjadi dalil beliau ketika punya rumus nahwu. Termasuk beliau meyakini bahwa seperti itu ada yaitu finnazmi wan nasris soheh maksudnya surah itu atu abi amrin atau ba'dul qurra asab'ah membaca apa wattaquwallazi tasa'alu bihi wal arhami bukan wal arhama dalam kiroah itu sehingga sebetulnya kalau bicara sanat itu tidak ada ilmu yang asing Ya tadi karena saya bapak saya Hafid, bapak saya ini teman abahnya ini. Bapak saya dulu akrab sama Gus Gus Dah Beberapa kali putranya Gus Dah lahir itu yang semaan bapak saya. Bapak saya itu hafal Quran. Makanya saya ketiban barokah beliau saya juga ngapalkan Quran mulai kecil. Terus saya sambil ngaji di sarang, jadi saya eh, termasuk wong bejo. Jadi ngaji fikihnya di sarang, terus saya punya tradisi keluarga Quran karena buyut-buyut saya dari ibu itu semuanya keluarga Quran. Yang dari bapak itu keluarga ahli tirakat. Jadi cara kalau daftar wali insya Allah cepet. <laughs> Karena mbah saya itu, mbah saya dari bapak itu tidak pernah keluar dari kamar. Jadi kayaknya cepet lah kira-kira gitu. Iya, jadi saya ini daftar wali ya gampang, daftar ulama ya gampang. Kalau daftar orang goblok tidak daftar sudah jadi. <laughs> itu lebih gampang lagi gitu. Lebih gampang lagi. Saya teruskan menyangkut apa teori ilmu. Saya sering guyon di mana-mana dan ini nyata. Dulu itu pernah seorang ulama meragukan, jangan-jangan benar-benar cengkeh itu pewangi. Buktinya kalau bikin kue itu dikasih cengkeh supaya tambah wangi. Pertanyaannya sekarang fikih, kalau cengkeh itu pewangi, berarti orang rokok pas ikhram itu bayar dam karena pakai apa? Pewangi. Oke, itu hampir putus, tapi ada yang nyoal ya kayak jenengan-jenengan Fasul Masail itu. Berarti orang Jumatan sunat rokok. Karena itu pewangi. Gitu. Jadi silahkan imamnya ya rokokan, mamumnya Wah ini kan atatoyuk yaumal jum'ah. Wah itu bisa celaka itu. Ya. Barokahnya penggugat itu fatwa itu di cancel. Tidak usah, tidak usah, usah. Batal, batal, batal. Kacau semua. Artinya debat itu penting. Debat itu penting. Karena orang akan tahu Makanya Alfiah dari awal sudah memaklumatkan faikotan Alfiah tabni muti. Karena ilmu itu setelah digugat, itu kelihatan salahnya. Mas. Yang paling masyur dalam usul fikih misalnya. Ini saya ngomong kelas A karena hormat sama santri Al-Falah, apalagi ini katanya peserta Basul Masail. Nah, kebuang tenang. Samaan nggak usah tersinggung <laughs> biasa saja, ini kan ranah ilmu. Ranah ilmu. Ya, anak mbak-mbak boleh, wong itu oleh tersinggung, wong lanang ra oleh. Biasa wong itu tersinggung, wong lanang kebablasan e, notabene dalam usul fikih atau dalam hukum fikih itu kan hukum yang wajib, haram, mubah dan sebagainya. Itu banyak ulama yang mengatakan mubah itu tidak ada. Padahal mubah itu terkenal sekali, tapi sebagian ulama mengatakan mubah itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Ya karena setiap orang melakukan mubah pasti bersamaan dengan itu tarkul haram. Misalnya tidur itu mubah, padahal pas tidur tidak zina, tidak maling, tidak korupsi, tidak demenan, tidak macam-macam. Berarti tidur itu mubah apa tarkul haram? Tarkul haram, tarkul haram wajib apa mubah? Wajib. Berarti turu? Waduh. Potongan-potongan ini untuk ijazah rusak. jaya gambar. Di situ jelas, saman kalau nggak percaya cari di lubul usul itu. Alasannya al kabiyah itmamin mubahin illa wayatahak bihi tarku haram Sama siapa takbirnya? Tidak ada sesuatu yang mubah kecuali saat Anda lakukan pasti banyak keharaman yang Anda tinggalkan. Faya tahakkoku bisukun tarkul kotli, wa bisukut tarkul kodaf. Orang diam artinya agak bunuh orang. Orang tidur artinya tidak ngerasani orang. tarkul haram wajib, fal mubah wajib. Ternyata akhirnya yang hukum mainstream bahwa mubah itu ada dirubah wal mubah min haisu dhatu Ditambahi min haisu dhatu Karena kalau min haisu asarul mubah adalah wajib karena terjadi tarkul haram. Itu barokahnya gugatan. Akhirnya wal mubah min haisu dhatu Ya umumnya mas saya sarang baca min haisu dhatu karena masih ngikuti kaul asoh kalau haisu wajib mudah pada jum jumlah. Tapi kalau ada yang baca min haisu dhatu anggap aja wong pinter. Mergo roh kaulnya nak haitsu le neng muf mufrad ya anggap wong pinter utawa panjen ra iso ya utawa ketepaan ya tapi tidak tahu saya jadi ini santai-santai saja sampean dendam ya boleh karena saya gojlok tapi saya berhak lebih dendam karena saya jauh-jauh dari kesini untuk ngaji sama sampean sama gak matur nuwun kebablasan. Padahal saya sesuai harus ngaji di Sedan. Nah, kembali ke saya Umar Sato. Said Umar Sato ini punya murid namanya Ahmad bin Su'eb yang akhirnya Mbak Ahmad ini punya putri namanya Mahmuda terus punya putra Mbah Mbak Ahmad Su'eb ini punya cucu namanya Hamzah Sato yang besok saya ngaji. Jadi biasanya ngaji di Sedan tuh hanya dua, yang khataman Quran saya, yang ngaji pengajian umum Mbah Mun. Mulai dulu ya zaman Bapak, Bapak sama Mbah Mun, sekarang saya sama Mbah Mun. Sudah ada mungkin 14 tahun saya bareng Mbah Mun yang ngaji Qurannya saya, yang ngaji pengajian umum Mbah Mun. Tapi kalau besok karena Mbah Mun sudah wafat, intakola ila rofiqil ala, saya mungkin sama Gus Wafi atau sama siapa. Said Hamzah ini juga yang Hamzah bin Abdullah bin Umar. Sehingga sanat di daerah saya itu benar-benar jadi sanat yang luar biasa dekat dan bahkan jadi sanat yang sanat dan ahwalian bukan sekedar sanat seperti untean apa untian apa mutiara atau untian, tapi memang sadi perilaku. Sampai guyonannya itu orang alim naras setengah hafal iana. orang alim narapati setengah hafal. Karena iana ini dibawa cucunya ke Sedan, ke Sarang, ke Naruan. Bahkan saya Hamzah itu sering tidur di rumah saya dulu. Karena ya temannya buyut saya, temannya buyutnya Gus Akhwas, temannya karena Hamzah itu bin Abdullah bin Umar. Said Umar ini kakaknya sekaligus gurunya Said Abi Bakar satu Sohibul Iana. Jadi makanya saya ketemu jenengan ya PD saja. Buyut-buyutku koncone sing ngarang kitab. Lagi lagi putu mek putu padha ora iso ngarange lah. <laughs> Tapi suatu saat insya Allah punya karangan, gitu tunggu mamun. Ojo karangan bunga, karangan kita, maksudnya karangan kita. bu. Sembrono. Memang bener-bener karang, karang kita. Nah, kenapa ilmu itu butuh digugat? Kalau ndak ya habis kita. Misalnya kitab takrib itu mengatakan mabit bimina mustalifah sunat apa wajib? Sunat. Fathul Qorib membenarkan yang benar adalah wajib. Padahal kitab kecil. Karena Fathul Qorib itu nyarai takrib, kitabnya mau kecil. Itu aja ada sudah ada gugat menggugat. Apalagi Basul Masa, Gotak takbir pirang-pirang dino nganti runtusan jebule keok kan yo isin ya, cara saya emang harus ngeyel itu satu-satunya acara ini kan harga diri apalagi di daerah santri ini kan isin Gus oh isin <laughs> isin pol lah musokhah yang bijak adalah yang memutuskan mau kufur. <laughs> makanya kalau musokhah bilang mau mauquf kemungkinannya dua kalau nggak bijak ya panjang rapaham karena masalahnya mustabih kayak iya kayak tidak nggak apa-apa nggak paham itu bagus kalau memang masalah itu sulit bagus nggak paham kalau sulit kok memaksa faham, ya bebo faham. Saya punya sekian contoh ya perdebatan ulama. Saya punya kitab namanya itu uh, eh, Al Ghiyasi eh, Filtisamid Zulam karangannya Imam Haromen. Saya juga punya kitab Nihayatul Matlab fi Matlab. Saya juga punya kitab disertasi doktor profesor eh, profesor cucunya eh, masih keluarganya Syekh Syekh yang di Syria. Namanya Adib niku e, nulis disertasi doktoral tentang Imam Haromen. Itu luar biasa. Ternyata saya cek isinya Ihya sama Imam Haromen fil fikih ya, tentu fil fikih karena selain fikih Imam Ghazali itu tidak nginduk Imam Haromen sudah saya katakan tadi fita saub nginduk kutil kulub fi mana kibil akhyar nginduk kitab apa khilyatul aulia dan memang kitab itu harus nginduk supaya mutabik itu misalnya fikih begini pertanyaannya fikih begini lauto bakot dunya al haramu lalu kita gimana semua dunia ini haram lalu orang Islam harus bagaimana pilihannya hanya dua kamu makan berarti memakan barang haram atau tidak makan kemudian makanan itu dipakai takowi ahli fiski atau takowi fusak li fiski itu debat sampai saya saking lamanya belajar sampai saya sholat hajat ingin faham dan akhirnya paham. Dan ini karena ini lembaga pasul masail, silahkan Anda uji pendapat saya. Anda boleh tidak cocok, tapi kualat, mesti tak jamin kualat. karena mikir saya sudah lama dan sudah saya konsultasikan sama Allah lewat istikharah. Sampai dadakan gugat, oh mesti kualat. Nah kalau nggak kualat berarti podo elit, podo alime lah gitu kira-kira. Nggak misalnya gini, saya misalnya ya, misalnya ini contoh, eh, Zaid itu fasek, eh, fasek punya uang satu juta. Saya ulang lagi Zaid itu fasek punya uang satu juta. Delalah pas ketemu Gus Kausar karena melihat Fajrul Alim itu barokah. Delalah itu. Kepikiran kayak no duit Gus Kausar. Gus uang ini untuk jenengan. Lu saya berkali-kali dikasih orang fasek. Memang khasnya orang alim itu menarik. Angger kira menarik berarti taqabbalallahu minna itu. Saya sering ketemu orang, lu betul. Orang bawa bulat-bulat yang tobat karena ngaji saya itu bawahnya. Padahal ya gak ketemu. Kadang lewat YouTube Saya itu berkali-kali orang mau tobat itu. Jadi kalau orang kok dengar suara orang alim tidak tobat itu ya masalah. Yang masalah yang alim itu. Ya <laughs> agak masalah itu mah kagak masalah. Banyak yang tobat. Saya cerita ini bukan cerita tentang saya, tentang barokatul ilm. Jadi ini bukan urusan ujub takabur, tapi tentang barokatul ilm. Kayak tadi saya cerita barokahnya Dah, Akhirnya Gus Kausar yang dapat ning jasil. Yang ngaji abahnya yang panen saya. Yang panen Gus Kausar. Semoga nanti diwales Nanti yang kangelan di ini simpanen anak, tapi ya gak apa-apa, semua anak itu gak apa-apa. Saya ulang lagi ya. Ilmu itu, saya tadi cerita kemana yang apa? Iya, satu juta. Satu juta tadi. Gus Kausar karena sufi, meno sufi latihan masih coro wali masih amatir, ah, masih amatir. Milih dan nerima. Wah enggak, saya ini Gus, saya ini orang bersih, nggak mau nerima uang dari orang fasik. Kemudian si fasik ini potensinya Ya wes tak kayak orang gelem tak gue demenan meneh, tak gue judi meneh atau tak gue medok meneh. Tapi kalau gelem, bisa saja orang ngomong gini, kiai ketemu wong fase gerdue ya gelem. Potensinya ini kan, lah ini wajib kof kalau seperti ini wajib kof ini. Wajib kof ini. Kalau nggak kof bahaya wajib Wajib kof, kan? Karena kalau nerima ternyata kiai itu sangger duit kaum fasik lah gelap. Tapi kalau tidak menerima kemudian hadza zalim yasta'inu bihadal mal li fi'lil haram. Salah kamu kan? Andai kan kamu terima kan dia tidak punya perangkat untuk beli homer misal atau beli wedoan. Ini bisa saya beli wedo katanya, Enggak tahu saya maksudnya. Tapi gara-gara tidak kamu terima dia cukup punya uang untuk beli tadi yang haram-haram Kamu ikut salah enggak karena menolak? Tapi ketika kamu menerima kemudian orang alim tercemarkan. Ah, wong alim gampang kayak duit meneng. Ayo milih mana? Ayo, silahkan dimulai basul masailnya ayo. Ayo silahkan, Ayo ini ada musokhah banyak di atas ini. Jawab sekarang apa tidak usah dijawab? Ini masih lima menit ini. Ya, nah, tapi sebetulnya padanan seperti ini itu ada. Saya tidak bilang jawab loh. Padanan seperti ini ada. Ya misalnya tadi, Ghanimah itu amwalul kufar. Ya gitu aja, tidak usah saya terangkan detail. Ghanimah itu amwalul kufar. Dan namanya amwalul kufar bisa saja mereka dapatkan dan kebanyakan bukan saja kebanyakan dari jual homer, jual babi, mungkin nyuwun sewu sebagian jual prostitusi. Namanya amwalul kufar. Maka normalnya ghanimah itu haram. Karena min amwalil kufar yang notabene pasti materinya banyak yang haram. Sebab itu normal ketika ghanimah itu diharamkan oleh Nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Oke, itu fikih pertama. Fakihnya Gus Kausar tadi yang masih latihan tasawuf itu benar. Tapi nyatanya apa yang terjadi? Era Rasulullah Muhammad ghanimah itu dihalalkan. Karena kalau itu dikembalikan ke mereka, pasti yasta'inu nabiha alal ma'asi. Pasti dipakai perangkat maksiat. Makanya ini clear maukufnya. Yang kubu sebelah nabinya sebelum Nabi Muhammad. yang kubu sebelah nabinya Nabi Muhammad. Tidak apa-apa. Dan dalam hal seperti ini kita memang boleh mengikuti siapa saja. Makanya itu uniknya Rasulullah ngendikan al ulama warasatul ambia. Nabi tidak mengatakan warosati, waris ingsun. Karena Nabi itu kadang punya perilaku yang kelas A, kelas super, sehingga umatnya agak kuat niru. Jadi Joko-Joko sing rapayu rabi, ya niruwe Nabi Zakaria. Gitu. Nggak bisa kamu niru sepersis Nabi Muhammad istrinya banyak, adil, tentram. Kan nggak mungkin gini gue Kue bojone meloro telu, mesti masalah tak jamin. Bojo sitok ora persis Nabi, yang Nabi garwane gak sitok. Gak payu rabi, malah ora persis blas. <laughs> Nah, kalau sudah seperti ini ya sudah al ulama warasatul. Nah, kebetulan ada nabi yang nggak nikah, yang masyur Yahya dan I, Isa. Dan ada ulama kita yang dari itu, Syekh Nawawi. Siapa? Imam Nawawi maksudnya Imam Nawawi yang ngarang kitab Maj Itu tidak nikah. Bukan karena tidak payu, memang memang nggak nikah beliau. Lalah namanya beliau itu Yahya. Yahya bin Syaraf Zakaria An-Nawawi. Makanya Mbah Mun kalau nerangkan itu nangis, lah iya. Pangeran ucik pinter, delalah Imam Nawawi jenenge Yahya. Di bapak jenenge ya Zakaria. Lalah yo ya rabi yo ya alim. Lah anakku kowe ora rabi tok ndak alim kata bapak. <laughs> Makanya ini bukan alulama warosati tapi alulama warosatul. Ada umatnya Nabi yang kupereng garis keras. Karena niru Nabi Nuh. Ada ulamanya Nabi yang lunak karena niru Nabi Ibrahim. Makanya ketika menyikapi Asro Badrin, tawanan-tawanan Badar, Rasulullah tanya sama Abu Bakar, ini gimana Asro Badrin? Hum ashirotuk, hum akoribuk, ini kerabat engkau, ini sanak-sanak. Ya maafkan saja. Sayyidina Umar, itu kan orang-orang yang dulu ngusir kamu, ingin bunuh engkau ya Rasulullah. Humul ladzina akhrajuka wa hammu ayaktuluka kadza wa kadza. Itu kan orang-orang yang dulu ngusir jenengan, ingin bunuh jenengan, ketangkep ya bunuh kok repot. <laughs> Itu kira-kira Madura ya, enggak tahu saya itu. Ini kan katanya sejawa Madura ya. Enggak tahu, orang Madura turunan Umar apa Joko Tole ya enggak tahu saya. <laughs> tahu saya. Secara genetik nasab enggak tahu saya. Tapi ya bagus lah, hirohnya mirip siapa? Umar. Nabi enteng saja. Tidak kayak musuhnya sekarang, kalau ada debat bingung, Nabi ya santai saja. Nabi ngendikan, masalu kaya Abu Bakrin, masalu Ibrahim. Ithqala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Wa masalu kaya Umar kama salin Nuh ithqala la tazar alal ardi minal kafirina dayar. Enteng saja Nabi, enggak mau kuf. Napa? Karena Nabi apal Quran, sekian ayat untuk ini ada ayat. Nah kalau sampean kan nggak apal Quran. Pokoknya ada takbirnya di kitab apa? -apa. Pokoknya ada. Wong jenenge kita ora roh pemene halamane. Wis musibah, wis musibah. Ya tapi sudahlah ini zaman akhir sudah begini sudah baik. Ya, sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.